Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masalah e, cinta adalah masalah yang senantiasa e, menarik untuk kita bahas karena cinta ini memang e, pembahasannya mencakup sisi-sisi yang sangat luas yang mana cinta ini senantiasa menghiasi kehidupan seorang manusia. Tanpa cinta hidup seorang manusia tentunya tidak akan bermakna, tidak akan berarti. Nah, tinggal kemudian berartinya ini bagi siapa inilah yang tentunya akan kita e, bahas pada kesempatan malam hari ini agar e, cinta yang kita e, miliki, cinta yang kita upayakan adalah cinta yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup bagi kita minat dunia ilal akhirah. Dan itulah ya cinta yang sepantasnya senantiasa kita usahakan, kita upayakan dari waktu ke waktu. Dan bahkan cinta ini eh, menurut sebagian para ulama ini merupakan satu di antara persyaratan ya. Satu di antara persyaratan kaul la ilaha illallah yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya. Di mana cinta ini merupakan perkara yang sangat dipentingkan, yang sangat dipokokkan bagi kita yang telah mengikrarkan la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kemudian cinta yang kita miliki ini tidak akan membawa kebaikan untuk kehidupan kita minat dunia ilal akhirah. Nah tentunya cinta yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun cinta kepada sesuatu yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering memang kita mendengar bahwa uh, kita cinta cinta dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kemudian e, pengakuan kita ini sebagaimana pengakuan yang sering didengarkan di dunia Arab. Ya. Yaitu pengakuan yang tidak ada manfaatnya, pengakuan yang tidak ada gunanya. Yang dalam satu e, pepatah dikatakan kullun yadda'i waslan li Laila. Walakin Laila latukirru bidaka. Ya setiap orang mengatakan memiliki hubungan ya memiliki eh, apa namanya tali kasih kepada Laila. Tapi apa? Kenyataannya bahwa Laila ternyata tidak mengakui setiap pengakuan-pengakuan yang diucapkan oleh para lelaki kepada dirinya. Nah, akankah kita mengatakan ya kita cinta, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita. Nah, oleh karenanya sebagian para ulama ya, mengatakan bahwa yang terpenting ya, yang terpenting adalah bagaimana supaya Anda itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pengakuan Anda bahwa Anda itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini uh, ungkapan yang diberikan oleh sebagian para ulama. Itu bagaimana upaya kita agar kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu tertuju kepada kita, bukan semata-mata uh, kita sering mengaku cinta, cinta dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara uh, pengakuan kita tidaklah kita iringi dengan Eh, perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang mendukung pengakuan kita tersebut. Sehingga sebagian para ulama terdahulu pun mengatakan ya taksil ilaha wa anta tazumu hubbahu. Hada la'amri fil qiyasi syani'un. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ya, Anda berbuat maksiat kepada al-ilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Anda mengeklaim bahwa Anda telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, merupakan perumpamaan pengakuan yang sangat buruk. Seandainya kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukti eh, apa namanya jujur ya Seandainya kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala itu jujur, tentunya Anda akan mencintai uh, tentunya Anda akan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sesungguhnya ya sesuatu ataupun seseorang yang mencinta kepada sesuatu ataupun kepada seseorang ataupun kepada siapapun nah dia akan senantiasa mentaati apa yang dituntut oleh uh, yang dicintai tersebut. Ya, ini sebagai gambaran tatkala ya, tatkala kita misalnya mencintai kepada si fulan ataupun fulanah. Kemudian fulan ataupun fulanah itu menuntut sesuatu kepada diri kita. Ya, maka kita pun kemudian bergegas menjalankan apa yang dia tuntut. Ya, ini kepada sesama makhluk maka demikian pula tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengaku, mengeklaim bahwa kita ya telah e, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berusaha untuk mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang bagi kita untuk melakukannya. Nah, rasa cinta ini ada yang bernilai ibadah. Ya, rasa cinta itu ada yang bernilai ibadah. Nah, seperti apakah rasa cinta yang uh, bernilai ibadah? Itu rasa cinta yang mengharuskan pemiliknya, ya, yang mengharuskan pemiliknya itu memiliki ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang dicintainya. Ya, saya ulang bahwa Rasa cinta yang bernilai ibadah ini adalah rasa cinta yang mengharuskan pemiliknya melakukan ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang dicintainya. Ya. Maka kecintaan yang sifatnya ibadah semacam ini tidak boleh, ya tidak boleh ditujukan melainkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau kemudian kecintaan yang semacam ini yaitu kecintaan yang memberikan konsekuensi perendahan diri, ya, e, penghinaan diri yang diiringi dengan pengagungan kepada sesuatu yang dicintainya itu tidak ditujukan kepada yang seharusnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala maka kecintaan yang semacam ini ya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Karena uh, kecintaan yang semacam itu disebut kecintaan yang bernilai ibadah. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Maidah ya suratul Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin wajahiduna fi sabilillahi uh, yujahidu nabi sabilillahi wala yakhafuna laumata Wahai sekalian orang yang beriman, ya, kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian, ya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian, yaitu meninggalkan agama Islam dan masuk kepada agama kekufuran, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan mendatangkan satu kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Satu kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kaum ini adilatin alal mukminin merendahkan diri, tidak menyombongkan diri kepada orang-orang yang beriman, namun di sisi yang lain memiliki kemuliaan atas orang-orang kafir ya tidak mau menghinakan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Dan inilah yang sepantasnya kita miliki sebagai seorang yang beriman. Tidak boleh kemudian merunduk-runduk kepada orang kafir. Menghinakan diri kita kepada orang-orang kafir. Ya, dengan seperti e, memohon bantuan, merengek-rengek kepada mereka, ini sungguh akan menghinakan jati diri kita sebagai seorang muslim dan wa yujahiduna fi sabilillah berjihad ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wala yakhafuna laumatalaim. dan orang ini yaitu orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah itu memiliki sifat tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Biarkan saja ada orang-orang mencela tatkala Eh, kita sebagai seorang yang beriman untuk menjalankan ketaatan kepada Allah biarkanlah mereka mencela. Ya, kita ibaratkan dengan pepatah anjing menggonggong kafilah pun berlalu. Biarkanlah mereka mengoceh apa kek yang penting tatkala kita betul-betul dalam keadaan sedang menjalankan perkara yang hak, perkara yang Allah perintahkan atau sedang meninggalkan perkara yang Allah larang, maka yakinlah meskipun orang itu ngoceh menghina kita, namun Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nah, maka uh, syahid di dalam ayat ini yang uh, mendukung akan pembahasan yang sedang kita bahas yaitu mahabbah adalah firman Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, inilah ya kecintaan yang sangat kita tunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa taala itu manakala ini membuktikan bahasanya Allah itu tidak butuh kepada mereka dan Allah Maha Kuasa. Ya seandainya kita itu ternyata uh, murtad, maka enggak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Mudah untuk mendatangkan satu kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya kecintaan yang bernilai ibadah. Maka kecintaan semacam ini tidak boleh kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan semacam ini adalah kecintaan yang mengharuskan adanya perendahan diri, penghinaan diri eh, dan kemudian mengagungkan ya zat yang dicintainya. Ikhwati wa akhwatil iman rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tentunya bagi kita kaum muslimin pengakuan-pengakuan kita bahwa kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi butuh adanya bukti ya, butuh adanya bukti. Nah, apakah kalau kemudian ada kecintaan yang harus kita berikan kepada Allah, di sana ada kecintaan-kecintaan yang boleh kita tujukan kepada selainnya boleh. Ya, ataupun ada itu manakala kecintaan kita kepada selain Allah itu ya bukan kecintaan yang bernilai ibadah ya bukan kecintaan yang bernilai ibadah ini yang pertama catatan yang pertama bahwa kecintaan itu bukanlah ya pada asalnya ya pada asalnya bahwa kecintaan itu bukanlah kecintaan yang bernilai ibadah meskipun nanti bisa bernilai ibadah tatkala kita mencintainya kemudian didasarkan ya, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua bahwa kecintaan kita itu tidaklah bertentangan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua bahwa kecintaan kita kepadanya tidaklah bertentangan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini persyaratannya. Ya. Eh, manakala kecintaan kita kepada selain Allah, kecintaan kita yang bukan termasuk ke dalam kecintaan yang bernilai ibadah, ataupun bukan kecintaan yang uh, dia itu adalah ibadah, itu boleh kita miliki tatkala memenuhi dua persyaratan tadi ya memenuhi dua persyaratan tadi itu bahwa e, kecintaan kita tidaklah bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala nah dan kecintaan kita ya, kecintaan kita tadi itu tidak melazimkan adanya pengagungan ataupun perendahan diri kita kepada sesuatu yang dicintai. Ya, ini karena kalau melazimkan demikian berarti kita telah memalingkan kecintaan yang seharusnya diberikan kepada Allah namun kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya banyak seperti kita cinta kepada anak-anak, ya, sebagai seorang tua cinta kepada anak, seorang kakak cinta kepada adik, ya, seorang anak cinta kepada orang tuanya, seorang adik cinta kepada kakaknya, seseorang mencintai harta benda, ya, seseorang mencintai kendaraan yang mewah, seseorang mencintai Eh, kebun-kebun, mencintai ladang, mencintai uh, apa buah-buahan dan yang semacam ini maka ini adalah kecintaan-kecintaan yang diperbolehkan. Kenapa? Karena itu adalah uh, kecintaan yang memang merupakan tabiat manusia, manusia bah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal hars dzalikal mat dzalika mataul hayatud dunya dzalika mataul hayatid dunya wallahi indahu husnul ma'ab ya kata Allah Subhanahu wa taala manusia itu diberikan uh, kesenangan ya diberikan kesenangan untuk mencintai ya seperti pasangannya ya seorang lelaki mencintai istrinya seorang istri mencintai suaminya mencintai anak-anaknya mencintai harta benda baik yang berupa emas ataupun perak mencintai kendaraan mencintai sawah ladang dan seterusnya ini adalah satu hal yang memang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, sehingga eh, dalam pandangan kita semuanya itu menjadi indah ya dalam pandangan kita semuanya itu menjadi indah. Maka ini adalah kecintaan yang pada dasarnya ya saya katakan pada dasarnya adalah boleh. Nah, kalau kita katakan pada dasarnya boleh tentunya nanti ada uh, yang tidak boleh. Nah, kenapakah yang tidak boleh? Yaitu manakala kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita kepada uh, apa yang menjadi tabiat manusia, menjadi kesenangan manusia, itu ya bertentangan. Yang pertama, bertentangan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai bertentangan maka tidak boleh. Ya, kita cinta kepada harta namun hartanya adalah harta yang tidak halal, maka tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan e, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian uh, ini yang pertama, Ya, ini yang pertama bahwa kecintaan kita tidaklah bertolak belakang dengan kecintaan Allah. Dan yang kedua, bahwa kecintaan kita yang sesuai dengan tabiat manusia itu tidaklah kemudian mengubah menjadi kecintaan yang lebih besar ketimbang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya apa? Artinya tatkala berbenturan antara kecintaan kita kepada selain Allah dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala berbenturan semacam ini, maka harus kita utamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu contoh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melakukan salat ya. Sholatnya sholat fardu bagi lelaki di masjid. Nah kemudian pada saat yang sama ibu kita semisal melarangnya jangan sholat. Sekarang turutilah e, kehendak saya. Belikanlah dulu untuk saya e, misalnya entah gula atau entah beras ataupun yang lainnya sehingga padahal pembeliannya jauh sehingga menjadikan sebab sholatnya tertinggal. Dan bahkan mungkin bukan hanya sholatnya nanti waktunya pun bisa Terlihatlah kalau semacam ini maka kecintaan kita kepada selain Allah yang pada asalnya boleh, namun kalau kemudian kita e, porsikan lebih besar ketimbang kecintaan kita kepada Allah, maka menjadilah kecintaan yang terlarang. Ya, menjadilah kecintaan yang memnu yang memnuah tidak sepantasnya dimiliki oleh kita kaum muslimin. Nah, maka dari apa yang telah kita sampaikan di muka tadi, Nah kita bisa uh, membuat satu rangkuman ya, membuat satu rangkuman. Yaitu apa? Yang pertama bahwa cinta itu ada yang wajib ya. Cinta itu ada yang wajib kita miliki. Yaitu apa? Yaitu uh, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai orang-orang yang beriman. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala ya berarti mencintai syariatnya, ya, mencintai keberadaan Allah, mencintai asma-asma Allah, pengaturan Allah dan seterusnya. Ala kulli hal pokoknya kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita harus mencintai Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulnya meskipun dia adalah manusia seperti kita, namun dia Sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kepercayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah tentunya Seseorang yang mendapatkan kepercayaan dan kecintaan dari Allah Kita pun akan berusaha untuk mencintainya Maka Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada uh, Rasulullah ini adalah cinta yang mutlak, ya, cinta yang mutlak tidak boleh ditawar-tawar. Ya, demikian juga cinta kepada malaikatnya, cinta kepada kitab-kitabnya. Maka ini cinta yang mutlak tidak boleh ditawar, tidak boleh sedikit pun tercampur kebencian di dalamnya. Maka tidak boleh kita kemudian benci kepada satu ayat Allah, tidak boleh. Kalau benci maka kufur. Kita tidak boleh benci kepada satu hadis Rasulullah pun tidak boleh. Kita benci kepada satu hadis Rasulullah yang memang sahih, maka kufur kita. Kita tidak boleh benci kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada ini adalah cinta yang wajib kita miliki dan kewajibannya adalah kewajiban yang mutlak, tidak boleh ditawar, tidak boleh dikurangi. Nah, kemudian di sana ada cinta yang wajib namun dengan batasan. Itu cinta kita kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kita katakan cintanya ada batasan, tidak cinta yang mutlak? Ya karena yang namanya manusia itu eh, tidak ada yang sempurna, ya tidak ada yang sempurna. Maka kecintaan kita kepada mereka orang-orang yang beriman itu adalah sebatas ya pertama cinta kepada orang ini harus dan yang kedua kecintaan kita ya adalah sebatas pada ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka semakin besar pula ya semakin besar pula seharusnya kecintaan yang kita miliki kepada dirinya. Semakin kemudian orang tadi membangkang dari perintah Allah, banyak melanggar perintah-perintah Allah, banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka kecintaan kita pun semakin berkurang. Ya, kecintaan kita pun semakin berkurang. Maka bertambah dan berkurangnya kecintaan kita kepada sesama kaum mukminin itu sebatas ataupun berbanding ya, berbanding lurus dengan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun asalnya bahwa kita kepada sama mukmin itu adalah cinta. Artinya apa? Ya, artinya bahwa kita kepada sesama mukmin harus saling mencinta. Kenapa? Karena kita dengan sesama orang mukmin itu adalah seperti sebuah bangunan. Yang Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bainahuma. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah saling bersaudara. Maka tatkala ada persengketaan di antara mereka, fa'aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara mereka berdua. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim yang satu itu menjadi saudara muslim yang lainnya. Maka ini kaidah dasar. Kaidah dasar antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saling mencinta. Nah kemudian cinta itu terkadang bisa berkurang manakala ketaatan mereka kepada Allah berkurang. Bahkan kemaksiatan mereka semakin bertambah berarti kecintaan kita kepada mereka berkurang pula, ya berkurang pula. Ini yang pertama. Cinta yang wajib, yang wajibnya itu adalah ada yang wajib mutlak, namun ada yang wajib muqayyad. Itu wajib yang dengan batasan tertentu. Kemudian di sana ada e, cinta yang hukumnya mubah. Ini dari apa yang kita sampaikan di muka tadi ya kita rangkum. Ada yang hukumnya mubah itu apa? Ya, kecintaan kita kepada sesuatu yang memang secara tabiat itu dicinta oleh manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Selama kecintaan kita kepada eh, apa yang memang menjadi tabiat kecintaan manusia itu tidaklah melebihi kadar kecintaan yang diperbolehkan, maka kembali kepada asal, maka boleh. Boleh, boleh saja. Kita mencintai makanan tertentu yang enak, boleh. Namun kalau kemudian kecintaan kita kepada makanan tertentu tadi sampai ya menghiraukan kecintaan kita kepada Allah gara-gara uh, apa namanya? ingin menuruti kesenangannya makan, kemudian meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Maka tidak boleh kalau seperti itu. Berarti apa? Telah e, menduakan kecintaan atau telah melebihkan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah cinta yang hukumnya haram, ya, cinta yang hukumnya haram itu apa? Cinta yang bernilai ibadah namun tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau cinta kepada sesuatu yang pada dasarnya mubah namun kemudian porsinya berlebihan, ya porsinya berlebihan. Bahkan ya hal ini uh, Afan sebelum kita lanjutkan Eh, untuk cinta yang haram ini bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ya, surat At-Taubah. Ya, katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan adabnya dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik ya ini Eh, jadi eh, kecintaan-kecintaan kepada sesuatu yang mubah itu kalau porsinya berlebih ya, melebihi batas yang diperbolehkan maka ini akan menjadi cinta yang haram dan bahkan di antara manusia itu ada yang memiliki cinta namun cintanya ternyata adalah cinta yang membawa dirinya kepada kesyirikan Ya, cinta yang membawa kepada dirinya kepada kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah ya wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah maka ini cinta yang menjadikan sebab pemiliknya menjadi seorang musyrik kenapa karena telah menduakan ya menduakan kecintaannya. Ya menduakan kecintaannya. Di antara penafsiran terhadap uh, ayat di atas ya itu mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah itu bahwa rasa cinta orang-orang musyrik kepada berhalanya itu sama dengan rasa cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya orang-orang yang beriman tuh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda. Orang-orang musyrik tuh sangat cinta kepada kesyirikannya. Sangat cinta kepada kesyirikannya. Ya, maka Makna yang pertama bahasa, bahasanya rasa cinta orang-orang musyrik kepada berhalanya itu sama dengan rasa cintanya seorang yang beriman kepada Allahu Azza wa Jalla. Cuman yang dicintai beda. Besarnya cintanya sama. Yaitu orang musyrik itu cintanya lebih besar kepada berhalanya adapun orang yang beriman cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa orang-orang musyrik itu selain mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga mencintai uh, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menduakan kecintaannya kepada Allah. Itu sama. Ya, mereka ada ada satu orang kalau tadi kan uh, pelakunya berbeda, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang yang beriman. Nah, adapun tafsiran yang kedua itu ada satu orang. Ya, satu orang akan tapi dirinya membagi cintanya, ya menduakan cintanya. Cinta kepada Allah namun juga cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang yang memang betul-betul telah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah betul-betul bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan mendapatkan yang namanya halawatil iman, ya halawatil iman. Akan mendapatkan manisnya manisnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Ya, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini bersemayam pada diri seseorang, ya, bersemayam pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Ya, akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Yaitu rasa yang sungguh sangat nikmat. Bahkan para ulama menjelaskannya jadi manisnya iman ini betul-betul lebih manis daripada manisnya gula. Ya lebih manis daripada manisnya gula. Nah, manisnya iman ini akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kriteria. Siapakah mereka? Yaitu orang yang ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kainan mangkana. yaitu seseorang yang telah bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu sesuatu yang sangat dicintai ketimbang selain keduanya. Ya tatkala seseorang telah bisa memporsikan uh, bagian besar kecintaannya itu kepada Allah dan kepada rasulnya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan ini berarti sama dengan pembahasan kita di muka. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada orang tuanya, dia cinta kepada orang yang lebih senior, dia cinta kepada penguasanya dan seterusnya. Namun bahwa kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala tadi tidak lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, namun dasar kecintaannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ada seseorang yang namanya A, ya ada seseorang yang namanya A. Nah, si A ini adalah seorang mukmin, seorang muslim. Nah, si A ini adalah seorang yang dermawan, seorang yang rajin beribadah, seorang yang gemar membantu orang lain, seorang yang tawadhu, seorang yang warok, dan seterusnya. Ala kulihal, dia adalah ahlul khair. Ya orang yang banyak melakukan kebaikan. Nah kalau kita mencintai si fulan A tadi itu karena sebab-sebab tersebut, maka berarti kecintaan kita kepada dirinya adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa mencintai orang lain karena sebab seperti sekar, eh, seperti itu, maka dia akan menjadikan sebab hatinya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dia tidak iri ada orang yang melakukan setiap kebaikan. Dia malah senang. Tidak malah kemudian uh, dirinya merasa terusik. Tidak. Dirinya bahkan akan merasa senang, bahagia. Karena sebab saudaranya melakukan berbagai macam kebaikan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ayat roha ayyauda fil kufri ba'da iz angkodahullahu minhu kama yakrahu ayyukdafa bin nari. Di mana seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada kesyirikan setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekafiran dan kesyirikan tersebut. Ya. Sebagaimana dirinya benci untuk dilemparkan ke dalam api, untuk dilemparkan ke neraka jahanam. Nah, maka tatkala seseorang memiliki tiga sifat ini, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya, mencintai seseorang karena Allah, membenci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, kepada kesirikan. Ya, setelah Allah selamatkan dirinya dari perkara-perkara tersebut, sebagaimana dirinya benci untuk dilemparkan ke dalam neraka, maka dirinya akan mendapatkan halawatul iman, akan mendapatkan manisnya keimanan. Ikhwatal iman rahimani wa Satu saat ini ada satu contoh ya bahwa kecintaan seorang yang beriman itu wajib mutlak kepada Allah dan Rasulnya ini ada satu contoh yang sangat indah. Satu saat Rasulullah SAW sedang berada di samping Umar. Dan kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu talanhu, beliau menyampaikan kondisi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Artinya, Rasul lebih dicintai oleh Umar ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang penguasanya, bahkan ketimbang seluruh manusia, kecuali ya masih dikalahkan kecintaannya kepada dirinya sendiri. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi dat yang jiwaku ada di tangannya. Kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri lebih dari mencintai diriku. Maka Rasulullah katakan ya, bahwa demi dat yang jiwaku berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, inilah satu contoh keimanan yang mutlak. Maka sampai dirinya sendiri pun harus dikalahkan. Tatkala sudah berbenturan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah mendapatkan sabda dari Rasulullah SAW tersebut, maka Umar mengatakan, Wahai Rasulullah sejak saat ini, ya, sejak saat ini engkau lebih aku cintai kepada ketimbang diriku sendiri. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sekarang telah sempurna kecintaanmu kepada diriku, wahai Umar. Ini satu contoh. Ya, seseorang yang mencintai Rasulullah SAW lebih dari dirinya sendiri. Maka orang yang semacam inilah yang akan bisa merasakan manisnya iman. Adapun seseorang yang masih menonjolkan sisi kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya, maka orang yang semacam ini meskipun mengaku oh, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, namun dia belum bisa mendapatkan manisnya keimanan. Ya, belum bisa mendapatkan manisnya keimanan. Nah, maka tatkala seorang itu semakin mendapatkan manisnya keimanan, ya, dia akan semakin eh, mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, semakin memperbaiki ya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menggapai ya, untuk menggapai uh, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan kecintaan Allah kepada kita itu kemudian akan berikan kepada kita ya manisnya keimanan ini ada beberapa uh, hal yang harus diperhatikan. Yang secara umum Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia." Ya, katakanlah kepada manusia, In kuntum tuhibbunallah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni ya fattabi'uni maka ikutilah aku kata Rasulullah SAW ikutilah aku niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu ya akan mencintaimu Bahkan ada bonusnya. Wayaghfir lakum dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Nah, ada ziyadahnya, ada tambahannya tatkala seseorang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini secara umum bahwa seseorang itu akan mendapatkan manisnya keimanan manakala dirinya Eh, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dengan cara dirinya harus mencintai e, harus mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat ke-31 ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, adapun e, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, apa namanya memotivasi kita agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahkan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami' maka Rasulullah SAW bersabda ya, Allah Ta'ala berfirman ya, Inilah yang kita sering kenal dengan hadis Qudsi Yang artinya Orang yang saling mencintai karenaku ya, Pasti diberikan cintaku. Itu orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, eh, ali alaih wa alaih. Ya, bertemu ataupun berpisahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu dalam rangka misalnya sama-sama mau ngaji, berpisah sama-sama mau mencari rezeki misalnya. makanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ya orang-orang yang uh, mereka mendapatkan kecintaan syaitan. Mereka bertemu dan berpisah semata-mata karena syaitan. Mereka bertemu di misalnya di klub malam, ya berpisah sama-sama ingin jual ganja misalnya. Maka ini adalah di jalan syaitan. Ya mereka mendapatkan kecintaan dari syaitan. Maka yang pertama untuk mendapatkan kecintaan Allah itu kita saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya saling mencinta ini bukan harus antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita sesama laki boleh mencintainya akan tapi dengan dalam tanda petik cinta yang benar. Yaitu cinta yang benar bukan cintanya uh, para homo. Ya, ini adalah cinta yang naudzubillah mengendalik cinta yang haram. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menyambung kekerabatan karena diriku. Maka dirinya akan mendapatkan kecintaanku. Itu orang-orang yang menyambung kekerabatan ataupun menyambung rahim karena Allah Subhanahu wa taala yang dalam hadisnya Rasulullah mengatakan man wasalaha wasalahullahu ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Barang siapa yang menyambung hubungan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dirinya dengan orang tadi. Kemudian yang ketiga, itu orang yang saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair. Ya, iradatul khair lil ghair itu menghendaki kebaikan untuk saudara yang lainnya, ya untuk saudaranya. Ya meng menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Jadi kalau kemudian caci mencaci, eh, maki memaki, maka ini namanya bukanlah nasihat. Eh, yang sering kita lihat seperti di perempatan jalan, ya, teriak-teriak, ya, mencaci maki pemerintah misalnya, maka ini bukanlah nasihat. Ya. Kemudian yang keempat adalah seorang yang ataupun orang-orang yang berkorban ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya orang-orang yang berkorban karena Allah, maka mereka-mereka ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman, demikian yang uh, kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat muslim, mendengar radio muslim dimanapun anda berada, kembali bersama kami di www.radiomuslim.com Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah, dan Alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan di meja redaksi kami. Baiklah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. e, begini pertanyaan Ustaz, bagaimana jika ada seorang istri yang sangat mencintai suami dan setiap perintah suami itu selalu dia taati? Namun alhamdulillah suami tersebut selalu selalu memerintahkan sang istri untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uh, dulu ketika istri belum berjilbab kemudian karena diperintahkan oleh suami dia menjadi berjilbab. Namun si istri takut kalau-kalau apa yang dia lakukan ini perubahan yang ada pada dirinya ini hanya semata-mata karena suami. Apakah uh, apakah mendapat Ustadz? Silahkan dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa haula quwata illa billah wa abad. Uh, memang sebuah keharusan bagi seorang kepala keluarga dia memberikan nasihat-nasihatnya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaqu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri anda dan juga keluarga anda dari api neraka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluarga Anda untuk menegakkan sholat dan bersabarlah di dalam eh, apa namanya merintahkannya ya, dengan kesabaran yang berlipat ganda, terus menerus tidak berhenti. Maka tentunya eh, bagi seorang suami memang dia harusnya itu memegang kendali keluarga dan senantiasa memberikan uh, uh, peringatan-peringatannya, memberikan ilmunya kepada anggota keluarganya. Nah, maka ini merupakan uh, sentilan bagi kita para lelaki, hendaknya kita lebih rajin ngaji ketimbang para perempuan. Jadi jangan sampai tatkala Anda yang mungkin sekarang belum menikah kemudian E, malas ngaji dan kemudian pada saat menikah malah kemudian diajar e, ataupun digurui oleh e, oleh istrinya jangan sampai ya. Harusnya andalah para laki ini yang lebih pandai. Maka seorang perempuan yang dia taat pada suaminya sebagaimana di dalam satu hadisnya kalau tidak salah saya ingat adalah riwayat Muslim idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang perempuan itu dia tak pernah bolong menjalankan sholat yang lima waktunya, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, dia pun kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat pada suaminya maka kata Rasulullah, udhuli, nanti dia memiliki kiamah akan diperintah oleh Allah, udhuli al-jannah. Masuklah anda ke surga, min ayya bawa bihasyikti. Dari pintu mana saja yang anda suka. Nah, maka seorang perempuan hendaklah tatkala dirinya ya diperintah oleh suami sadarilah. Ya, apalagi suami di dalam memerintahkannya ini hendaknya eh, juga senantiasa ingat bahwasanya ini adalah perintah Allah ini adalah perintah Rasulullah SAW sehingga sang istri tatkala menjalankan perintah suami itu didasarkan dilandaskan karena apa? Karena dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya dan karena menjalankan e, ketaatan kepada suami. Nah kalau seperti ini maka insya Allah Taala dia akan menjadi seorang perempuan yang sangat berbahagia di dunia dan di akhirat. Namun jangan sampai kemudian Eh, bahwa dirinya menjalankan perintah-perintah suami itu semata-mata ya karena takut pada suaminya, bukan dalam rangka ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Kenapa? Karena berarti niatnya tidak ikhlas karena Allah. Yang mana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in manawa. Ya, setiap amalan yang dilakukan seseorang itu tergantung pada niatnya. Nah, oleh karenanya Allah akan memberikan balasan kepada dirinya Eh, eh, sesuai dengan niat yang dia miliki. Demikian wallahu taala alam. Uh, mungkin bisa dijelaskan Ustadz misalnya si istri ini uh, awalnya memang pertama kali uh, misalnya mengenakan mengenakan jilbab uh, semata-mata karena suami tapi uh, dari waktu ke waktu sebagaimana sebagaimana para ulama zaman dahulu yang awalnya belajar mengenai ilmu agama tidak ikhlas namun lama kelamaan karena apa didikan dari suami ini kemudian lama kelamaan si istri menjadi ikhlas mengenakan jilbab dan beribadah kepada Allah. E, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Sebagaimana yang kita yang kita sampaikan di muka tadi hendaknya ya seorang suami tatkala mengingatkan, mengajarkan kepada istrinya, kepada anaknya, dia jangan sampai lupa ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Rasulullah. Meskipun di awal-awal ya, apa namanya seorang istri itu mungkin lebih terdorong karena takutnya pada suami, karena cintanya pada suami sehingga dia melakukan, insya Allah taala nanti pada akhirnya ya di belakang akan bisa berubah pikirannya dan tentunya bagi seorang suami jangan juga semata-mata mengandalkan kemampuannya akan tapi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarganya. Ya, sebagaimana yang Allah ajarkan dalam surat Al-Furqan, ya, kita dianjurkan untuk berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah anugerahkan kepada kami ya para istri dan juga anak-anak yang mereka itu menjadi penyejuk hati kami, menjadi penyejuk hati kami dan jadikanlah mereka itu eh, dan jadikanlah mereka ya imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Ya, mudah-mudahan meskipun awalnya itu semata-mata karena hanya suami, namun insya Allah tatkala uh, nasihat suami itu tulus karena Allah dan karena Rasulnya, uh, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia ingatkan ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Rasulnya, dan juga dengan doa yang tak berhenti, ya terus menerus kepada Allah, insya Allah lama kelamaan sang istri pun melakukannya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dirinya juga dalam rangka untuk taat pada suami. Wallahu taala alam. Uh, baik terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Al Ustaz Abu Salman Hafidahullah taala jazakallahu Khairah kami ucapkan pada beliau. Dan masuk satu pertanyaan lagi di meja redaksi kami. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barakallah uh, Ustadz, terkadang hati ini ketika sedang lalai, maka kecintaan kepada Allah akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Adakah tips agar kita selalu mencintai Allah, agar kita selalu menjadi manusia yang bertakwa? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Perasaan semacam itu bukan hanya kita miliki. Bahkan para sahabat Radwanullah alim ajmain pun ya mereka terkadang memiliki perasaan semacam itu sehingga suatu saat mereka datang kepada Rasulullah SAW ya, ya Rasulullah tatkala kami berada di depan anda maka seakan-akan bahasanya e, surga itu di depan kami neraka itu di depan kami namun tatkala kami pulang bertemu dengan anak e, dengan istri dan anak-anak kami bertemu dengan kerjaan kami dan seterusnya maka e, hal semacam itu menjadi hilang ataupun berkurang maka ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa pertama tentunya untuk bisa eh, apa namanya menjaga konsistensi eh, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ya agar jangan sampai kecintaan kita itu kemudian hilang dan tidak pernah tumbuh lagi. Kalau kemudian terkadang turun dan kemudian naik lagi maka ini insyaallah taala masih wajar, masih normal ya karena yang namanya cinta ataupun keimanan itu e, laksana pisau yang awalnya itu sangat tajam. Ya, namun kemudian karena sering dipakai e, menjadi apa namanya tidak tajam dan seterusnya. Demikian juga keimanan. Maka e, kalau tidak kemudian diasah, maka keimanan itu akan menjadi tidak tajam, ya. Juga demikian yang namanya kecintaan. Kecintaan pun kalau tidak diasah, kecintaan ini tidak dipupuk, tidak dirabuk, maka kecintaan ini akan kemudian melemah-melemah dan waliyadubillah tatkala tidak pernah lagi e, dipupuk maka tidak akan pernah bersemi dan waliyadubillah orang yang semacam ini berarti rasa cintanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ya untuk bisa menjaga konsistensi kecintaan kita kepada Allah ya hendaknya kita mencari teman-teman yang soleh sebagaimana sahabat di hadapan Rasulullah SAW tadi ya sebagaimana juga hal ini yang tidak terlalu jauh yaitu apa yang dialami oleh murid-murid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya seperti Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Kasir, ya Imam Az-Zahabi. Dan yang lainnya tatkala hati-hati mereka galau maka datang kepada gurunya. Bahkan sampai-sampai ketika Ibnu Taimiyah sedang berada di penjara pun hati mereka galau maka mereka datang ke penjara. Kemudian mendengarkan sepatah dua patah kata nasihat dari Ibnu Taimiyah maka kemudian segar kembali. Ya. E, kemudian semangat kembali. Nah demikianlah. Maka hendaklah yang pertama carilah teman-teman yang baik yang akan bisa menjadikan sebab ya, kondusifnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Almaru ala dini khalilih ya. Almaru ala dini khalilih. Fal yang ahadukum man yukhalil seseorang itu sangat tergantung, sangat terpengaruh dengan agama temannya, dengan agama teman dekatnya, dengan agama sahabatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian ya memperhatikan siapakah orang yang hendak dia jadikan sebagai sahabatnya. Maka yang pertama mencari sahabat yang baik. Ya, Sebanyak-banyaknya kita cari sahabat-sahabat yang baik. Yang kedua tentunya kita semakin menambah keilmuan kita ya keilmuan kita uh, terhadap Allah terhadap kekuasaan Allah baik yang ada di dunia ataupun yang Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan yang telah lalu ataupun yang akan datang yang berupa neraka surga kenikmatan yang ada di surga siksaan yang ada di neraka dan seterusnya yang insya Allah taala itu akan menjadikan sebab kita bisa menjaga konsistensi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan ini senantiasa kita nasihatkan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala